بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خana fitina azakumullah telah dijelaskan pada majelis yang pertama gambaran tentang jalan kebenaran yang lurus, yang selamat. Siratal mustaqim. Jalan yang digariskan oleh Allah Azza wa Jal, yang dijelaskan oleh para anbiya wal mursalin, yang dititi yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, para ulama-ulama Islam dan kaum muslimin yang satu jalur dengan mereka sampai yaumuddin. Siratul mustaqim adalah Islam itu sendiri. Islam yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam bersandarkan Al-Quranul Karim, hadis Rasul yang sahih dengan pemahaman salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Dijelaskan dijelaskan pula tadi barakallahu kum konsekuensi-konsekuensi yang harus kita upayakan yang kita wujudkan di dalam meniti jalan kebenaran. Yang telah disebutkan tadi ialah al-amal ba'dal ilm setelah kita mengilmui, mempelajari, mengkaji tentang siratul mustaqim, tentang sunnah Rasulullah SAW, kita harus mengamalkannya. Kita harus mengamalkannya. Semua ayat, semua hadisnya Rasulullah SAW dan penjelasan salaf tentang iman dan amal soleh, itu masuk pada poin ini. Terkait dengan iman dan amal soleh, itu masuk pada poin ini barakallahu fikum. Untuk lebih jelasnya nanti azakumullah eh, dalam al mustaqim jalan yang lurus di sana ada perkara-perkara yang kita harus perhatikan. Di sana ada umur i'tiqadiyah, umur aqadiyah. Perkara-perkara keyakinan, perkara-perkara i'tiqad yang harus kita yakini sebagai landasan keislaman dan keimanan kita. Di sana ada amal, amalan-amalan yang harus saleh, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang harus kita kerjakan. Di sana ada hudud, batasan-batasan Islam, batasan-batasan sunnah. Kita harus berislam kita harus mengamalkan sunnah sesuai dengan batasan-batasan tadi. Tidak boleh melampauinya. Ada khabar yang sahih dibenarkan. Ada perintah-perintah dikerjakan dengan sepenuh hati. Ada larangan-larangan ditinggalkan seluruhnya. Barakallahu Dengan demikian kita akan lurus dalam menempuh al mustaqim. Al-amal ba'dal ilmu. Taib. Yang kedua, azakumullah ialah yang tidak kalah pentingnya terutama di zaman sekarang ini ialah al-i'tisamu bihi wa tamassuku bih. Kita harus berpegang teguh dengannya. Kita harus memegangi prinsip ini, memegangi bimbingan Islam sesuai dengan sunnah ini dalam kondisi apapun, bagaimanapun. Entah kita dalam kondisi yang lapang atau dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang menyenangkan atau nggak menyenangkan, dalam kondisi yang terhimpit ataukah tidak, dalam kondisi banyak ikhwah ataukah sendirian, terasing ataukah tidak, dalam semua keadaan kita kita harus tetap memperjuangkan, mempertahankan, memegangi prinsip ini i'tisam bihi wa tamassuk bih. Terutama di ayamul fitan, di masa-masa fitnah, di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Jangan engkau lepaskan ia dengan sesuatu apapun, karena apapun, dan karena siapapun. Jangan. Itu ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam banyak ayatnya, di antaranya dalam ayat yang sangat masyhur di kalangan kita kaum muslimin, Allah mengatakan dalam firmannya nya di Ali Imran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah bersatu di atasnya dan, dan jangan berpecah belah. Tali Allah dimaknakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Iktisam bihi. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan kepada kita terjadinya perpecahan-perpecahan di tengah-tengah umat Islam, Rasul memerintahkan kita untuk termasuk sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegangi sunnahku tadi. Gigit ia dengan geram-geram kalian yang kuat, yang kokoh, sekuat tenaga. Tamassuk bihi Inilah upaya kita barakallahu fikum. Untuk supaya senantiasa selalu di atas siratal mustaqim. Jaminan dari Rasulullah SAW keselamatan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Datang dari banyak sahabat. Kata Rasulullah SAW. Anhi wa ala alihi wasallam, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima." kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sekali-kali tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah dan sunnah. Tamasuk bih. Al-Imam Zuhri rahimahullahu taala menyatakan kana man madha min ina yaqul al-i'tisamu bi najah Dulu orang apa uh, dulu para ulama-ulama kami yang telah lampau menyatakan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Diriwayatkan juga dari Imam Malik rahimahullah belum menyatakan as-sunnatu kasafinati nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Kata Imam Malik rahimahullah, sunnah itu seperti kapal bahtera Nabi Nuh Barang siapa yang menaikinya dia akan selamat dan barang siapa yang tertinggal daripadanya dia akan tenggelam dan binasa. Selamat di dunia ini dari semua penyimpangan-penyimpangan, dari semua bolalat, kebidahan-kebidahan dan yang lainnya. Selamat dia melukiamah nanti dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nama ya ikhwan. Di zaman sekarang ini ikhwan amtina azakumullah i'tisam bis sunnah aziz. Berpegang teguh dengan sunnah perkara yang begitu sulit. Begitu berat. Memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan besar. Dikarenakan banyak hal. Yang pertama dikarenakan kita bahkan jauh-jauh sebelumnya sudah mengalami masa-masa ghurbatul islami wa sunnah. Masa-masa terasingnya Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Ghurbatu ahli sunnah. Masa-masa asingnya ahli sunnah. Orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua dikarenakan mayoritas dari masyarakat kaum muslimin semakin jauh dari bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bukan semata-mata jauh, kacamata mereka terbalik. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Mereka mencintai bid'ah dan ahlul bid'ah. Mereka justru memerangi, membenci sunnah dan ahlu sunnah. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, al-firakuballah, firqah firqa yang sesat, berserakan di mana-mana. Syubuhat mereka bertebaran di mana-mana. Penyimpangan-penyimpangan mereka ada di mana-mana. Diterima oleh orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Dikampanyekan oleh dai-dai mereka. Sehingga sunnah semakin lama semakin tersamarkan. Orang-orang yang termasuk bis sunnah semakin terasingkan. Sehingga untuk berpegang teguh dengan sunnah bimbingan Rasul yang mulia ini. Di zaman sekarang ini. Di zaman-zaman belakang nanti para fikum semakin sulit, semakin berat, semakin penuh pengorbanan dan penuh perjuangan. Tapi itu semua adalah kemuliaan. Jalan kemuliaan, jalan kehormatan, jalan keselamatan. Orang-orang yang tetap istiqomah di atas sunnah, termasuk di sunnah di masa-masa penuh dengan fitnah, akan mendapatkan ujian berat. Bagi yang sabar akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasul mengatakan dalam sabdanya, datang dari banyak sahabat dan di Hasan di ghairihi, beliau mengatakan, fa inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna kal qabidi 'ala al-jamr العامل فيهن له أجر كأجر خمسين رجلا منكم منكم kalau minhum minna au minhum ya Rasulullah qala bal minkum. Di belakang hari nanti, di belakang hari, di belakang kalian nanti ada hari-hari. Orang yang sabar di atas sunnah pada hari-hari itu diumpamakan seperti orang yang menggenggam bara api. Al-qabid al-jamr. Orang yang beramal sunnah, mengamalkan sunnah Rasul pada masa-masa itu dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalangan kalian. Kata sahabat, 50 orang dari kami atau mereka ya Rasulullah. Belum mengatakan dari kalian wahai para sahabat. Besar pahalanya. Tidak mungkin kaum muslimin bisa mengalahkan amalnya sahabat. Rasul menggambarkan kalau kalian menginfakkan satu gunung Uhud, satu gunung Uhud berupa emas. Kamu infakkan semuanya bisa bililah tidak bakal bisa menyamai infak satu mutnya sahabat atau setengah mutnya sahabat. Ini dapat pahala 50 orang sahabat. Tetapi Anda merasakan perjuangan yang besar. Seperti menggenggam bara api. Ini bukan bara es. Bara api. Atau menggenggam dia. Begitu menyakitkan. Begitu menyakitkan. Sedikit sekali orang-orang yang bisa bertahan di atasnya. Maka yang terpenting setelah antum mengilmui bimbingan ini, antum mengamalkannya, berakidah dengannya, beribadah dengannya, berakhlak, bermuamalah, beradab dengannya. Poin-poin yang saya sebutkan di atas yang paling penting di zaman sekarang adalah tamassuk bih. Pegangi yang kuat, istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita Barakallahu itu Butuh pengorbanan, butuh perjuangan barakallahu itu. Dan sekali lagi, jangan diganti dengan apapun. Jangan kau tukar manhajnya kamu dengan apapun. Jangan kamu gadekan akidah kamu dengan apapun. Jangan engkau jual manhaj kamu dengan apapun. Jangan tergoda dengan dunia dan seisinya. La harta, wala tahta, wala wanita, wala kemasyhuran, tito, pengikut, sanjungan, pujian, ataupun yang lain-lainnya. Jangan bergeser sedikit pun. Itu perjuangan kita sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. sukti. Hati-hati. Di antara sebab orang itu terpelanting dari siratul mustaqim. Belok arah dia menuju kepada penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah penyimpangan yang ada. Itu dikarenakan dunia dan seisinya. Menjual agamanya dengan dunia dan seisinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat masyhur di kalangan tulabul ilm dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah Kata Rasulullah SAW, Badiru bil a'mali fitana, kaqita'il laylil mudlim, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'arab minad dunia. Bergegaslah kalian dalam beramal. Sebelum muncul fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Banyak fitan, nakirah, samar. Seperti serpian potongan-potongan malam yang gelap. Silih berganti datangnya. Semakin lama semakin besar. Semakin dahsyat. Semakin pekat. Semakin gelap. Sebagaimana malam semakin lama semakin larut. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Banyak memakan korban, banyak orang yang cepat berubah, terpelanting dalam fitnah yang ada. Rasul menyebutkan sebabnya, ya bi'udinahu dinahu bi'arad dunia dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Rela dia gadaikan akidah hanya gara-gara iming-iming dunia. Rela dia bergeser manhaj dikarenakan urusan-urusan dunia. Dunia itu mungkin harta, ya mungkin tahta, ya mungkin wanita, mungkin semua yang terkait dengan perkara dunia. Diwaspadai barakallahu fikum. Di depan mata kita sudah banyak orang-orang yang bergeletak-geletak semuanya tergeletak bahkan terpental dari siratal mustaqim dari jalan lurus ini orang-orang yang bukan awam orang-orang yang kita kenal selama ini orang-orang yang mengerti ilmu yang mengerti sunnah belajar kepada para ulama para masyayikh para asatidah para duat sedemikian rupa, cepat sedemikian cepatnya pergeseran yang ada pada mereka yang tadinya bersama-sama meniti jalan kebenaran ternyata sedikit demi sedikit bergeser, bergeser, bergeser, bergeser, terseret oleh arus, terpelanting daripadanya menuju ke jurang-jurang kebinasaan. Barakallahu fikum. Semakin muncul fitnah, semakin dahsyat fitnah, semakin terlihat korban-korban fitnahnya, semakin banyak orang yang berguguran dari siratul mustaqim ini. Pegangi sunnah Rasul. Pegangi prinsip ini. Sekuat tenaga. Walaupun Anda harus menggigit akar pohon sampai engkau mati dalam keadaan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Al-Imam al rahimahullah menasihatkan kata beliau rahimahullahu taala alaika bi salaf wa in rafadaka nas Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. hendal engkau menetapi berpegang teguh dengan asar salaf. Walaupun semua orang menolak kamu. Dan hati-hati kamu dari ra'yu-ra'yu pendapat-pendapat orang-orang. Walaupun mereka menghias-hiasinya untuk kamu dengan ucapan-ucapan mereka. Pegangi sunnah Walaupun semua orang menentang. Walaupun semua orang tidak suka. Walaupun semua orang mengasingkan kamu. Pegangi sunnah. Yang itu yang dikatakan tadi perpegang teguh dengan sunnah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Pegangi sunnah. Baik ya ikhwan. Barakallahu fikum. Juga belum menyatakan barakallahu fikum disebutkan di dalam riwayat yang lain masih dari pernyataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah satu prinsip simpel namun besar konsekuensinya beliau menyatakan naduru ma'as sunnati haitsu darat naduru ma'as sunnati haitsu darat kita berputar berkeliling bersama dengan sunnah dimanapun dia berputar dia berkeliling selalu bersama dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam kondisi apapun keadaan kita. Terus bersama dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling sulit. Ini yang paling susah. Tamasuk bis sunnah. Wal istiqamatu biha. Sampai mati. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sisa waktu untuk pertanyaan. Azannya tinggal seperempat atau dua puluh menit lagi. Daripada saya semua materinya tidak ada nafas untuk pertanyaan, saya sisakan sejenak untuk anda. Apa saya yang tanya? Tapi nggak ada hadiahnya. Minyak wanginya tadi ambil sama senang laut. <laughs> Masya Allah. Saya yang tanya ya. Saya dulu yang tanya. Ini satu yang tanya. Terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan. Taib, terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan ketika Rasulullah SAW memberitakan di belakang hari nanti ada hari-hari kesabaran. Orang-orang yang sabar di dalamnya seperti orang yang menggambar api, Orang yang beramal sunnah padanya mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Pertanyaannya adalah sudahkah terjadi masa itu? Ada yang jawab? Sudahkah terjadi masa itu? Masa-masa yang digambarkan Rasul tadi. Orang yang mengamalkan sunnah, uh, yang sabar di atas sunnah, seperti memunggam para api. Siapa yang jawab? Jawabannya? Belum. Kapan? Ya, terus kapan? Nah, terus kapan? Hah? Dikarenakan kita masih mudah mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, maka belum. Gitu. Yang lain? Sudah. Kok beda ya jawabannya? Sudah. Bagaimana itu? Artinya, uh, yang penting bukan zamannya Rasul. Artinya, di belakang hari nanti, di belakangnya kalian, wahai para sahabat. Kita ini sudah mengalami sekian banyak hari-hari ini ya. Sudah berarti. Ya Allah. Ini belum, ini sudah. Nah yang roji yang mana? Anda milih yang mana atau merojikan sesuatu? Sedang. Oh sedang berlangsung. Loh, kalau sedang berlangsung, tadi sudah namanya pengertian jangan dipahami sudah berarti sudah lewat masanya nggak ada lagi gitu ndak kalau sedang sedang iya terus justru sampai kiamat nanti sudah atau belum di Indonesia muda yang yang yang yang di mana Indonesia muda nih yang di yang di mana yang sulit di Iran sama Irak masa iya sih Hah? Jadi gimana? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Belum. Sudah? Belum. Hah? Sudah. Nah, itu. Yang mengatakan sudah ya ngajuk. <laughs> Emangnya cari suara apa? <laughs> Nama ya, itu pertanyaan yang sangat penting. Mungkin ter, tergambar di, di benak kita e, belum tadi itu. Untuk merasakan apa ya? Selama ini saya masya Allah gampang-gampang aja. Tadi itu. Apa sih yang sulit? Kita belajar sunnah, mengamalkan sunnah, talim tiap hari, mengamalkan sunnah, mendawakan sunnah, masih bisa teriak-teriak membantah al bid'ah segala macamnya kayak nggak ada nggak nggak ada perasaan megang bara api. Nah gitu ya. Hmm. Nama ya, ikhwan. Jawabannya ikhwan Amin azzaikumullah Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas itu bisa terjadi di sebuah tempat tanpa tempat yang lain, di sebuah masa tanpa masa yang lain. Barakallahu Yang jelas itu bukan di zamannya Rasul, bukan di zamannya para sahabat. Setelahnya. Bisa jadi di sebuah tempat antum belum merasakan riwayat ini. Sudah digambarkan yang tadi mengatakan belum tadi itu. Anda merasakan sudah masalah. Dibabakan sini, apakah sunnah? Antum belum mendapati masa itu. Bagi antum secara pribadi. Di tempat yang lain, luar biasa perjuangannya. Di masa yang sama. Tapi tempat yang berbeda, perjuangan di tempat tadi luar biasa. Mereka harus betul-betul berkorban yang eh, yang luar biasa ya. Mengorbankan segala sesuatunya, mengorbankan perasaan, mengorbankan eh, harta benda, bahkan mengorbankan nyawa untuk bertahan di atas sunnahnya Rasul Alaihi Wasallam. Bagi yang mengalami kondisi itu, dia sudah mendapatkan keutamaan tadi. Ketika dia tetap di atas sunnahnya Rasul, bagaimanapun kondisi penderitaan yang dia rasakan, sabar di atasnya, terus mengamalkan sunnah, dapat pahala ini. Bisa jadi di zaman sebelumnya, atau zaman sekarang, atau zaman yang akan datang. Barakallahu fikum. Paham ya, Ikhwan? Nah. Terus bagaimana? Apakah kita menjauh dari tempat-tempat sunnah? Supaya kita menyendiri, bisa merasakan perjuangan, pengorbanan, dapat pahala besar. Loh, kok diem? Tadi kan digambarkan, terjadi pada sebagian orang yang berjuang di tempatnya untuk itu. Anu sekarang kan, Masya Allah ini, nggak mengalami semacam itu. Wah, dan nggak dapat pahala tadi tuh. Pahalanya kan besar nih. Dapat pahala 50 orang sahabat. Ya udahlah, saya tak pergi jauh dari e, lingkungan pondok aja lah. Saya tak di mana gitu yang e, perjuangannya besar. Sana aja. Supaya saya bisa berjuang. Berkorban. Supaya dapat pahala besar. Jadi gimana? Eksodus keluar pondok atau bagaimana? Enggak. Enggak apa enggak? Enggak apa ya Loh kok Gimana jawabannya Pak? Loh. Jawabannya? Tidak. Hah? Tidak. Kenapa kok tidak? Menjauh dong. Cari, cari selamat. Iya. Nama ya. Jawabannya jangan. Belum tentu ketika antum pergi ke sebuah tempat sana yang antum anggap penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, kamu bisa sabar. Yang dibahas sekarang bukan semata-mata di tempat itu selesai dapat pahala besar. Tidak, ada ketentuannya, harus sabar. Sabar dengan penderitaan yang ada, perjuangan yang ada, pengorbanan yang ada. Sabar dan terus mengamalkan sunnah tadi. Tidak gampang. Hah? Tadi jangan sok gaya kan. Nah, Ustaz, saya siap ditempatkan di pelosok sana Ustaz. Saya mau berjuang di sana. Sampai sana futur jendu yang tadinya di atas sunnah sesat. Hmm. Jadi yang diperintahkan adalah masing-masing kita harus mencari tempat-tempat berlindung untuk selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Itu syar'inya. Terus bagaimana? Yang disebutkan tadi itu ketika uh, sebagian uh, kita sebagian kaum muslimin mendapatkan cobaan dari Allah Azza wa Jal tinggal di sebuah tempat yang semacam sudah terkondisikan sudah tak terelakkan di sana tempatnya kita demikian keadaannya dinasihatkan untuk terus berjuang di atas Paham ya? Ketika dia nggak bisa sabar, tidak memungkinkan untuk mempertahankan sunnahnya, diminta untuk pindah tempat, jangan di situ. Bergabung dengan yang lainnya yang memungkinkan bagi dia bertahan di atas sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Hmm. Jangan Arab-Arab sing enak ya, ikhwan. Anda bersyukur kepada Allah Azza wa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada antum bisa mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendapatkan sunnah, tinggal di lingkungannya ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Bagi antum yang kondisinya nggak memungkinkan dan memang harus ada di situ, maka antum harus bersabar di atas sunnah, memperjuangkan sunnah, mengamalkan sunnah, semakin besar berat perjuangan dan pengorbanan antum, maka sebagian besar pahala yang antum raih. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lima menit azan. Ada yang mau tanyakan apa enggak? Jawabannya, hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Anda melihat dalam syarah hadis di atas, seluruh ulama yang mensyarah riwayat ini akan mengatakan waqat waqa'a agama akhbar. Dan sungguh telah terjadi seperti yang dikhabarkan Rasulullah SAW. Dari mulai semenjak terjadinya perpecahan kaum muslimin. Sekte pertama yang muncul dalam sejarah Islam Khawarij disusul oleh Syiah Rafidah Sabaiyah sampai sekarang sampai Imam kiamah nanti. Perlu dipahami uniknya bapak kan kayak gitu ya Pak. Jadi <laughs> luar biasa. Jadi gimana ya Pak? Perlu dipahami 72 sekte yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu bukan angka akhir. Itu katanya para ulama adalah usulul firak wa furu'uha pokok-pokok firqah dan cabang-cabang dari pokoknya tadi. Yang dari sana akan terus bercabang, bercabang, bercabang, bercabang. Sehingga jumlahnya sangat banyak. Disebutkan oleh para ulama, usurul firq, pokok-pokok firqah adalah khawarij. Cabangnya sangat banyak. Semua kembali pada khawarij. Rafiullah, syiar Rafiullah, Cabangnya sangat banyak. Semua kembali pada Rafiullah. Kemudian Al-Jahmiyah. Mu'tazilah. Cabangnya sangat banyak. Kembalinya kepada Mu'tazilah Jahmiyah. Kemudian yang keempat adalah Murji'ah. Mereka menyebutkan kata-kata Murji'ah. Dan cabangnya juga sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini dari empat, ada, ada yang menyebutkan empat, ada yang menyebutkan lima. Barakallahu Ini pokoknya firqah. Dari sini akan bercabang, bercabang, bercabang, bercabang, masih masih punya cabang, yaitu 72 cabang yang begitu besar. Dari 72 bercabang, cabang, cabang, cabang, sampai ribuan firqah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam bukunya Syarh Sunnah sampai mensensus firqah yang ada, fikrah pemahaman-pemahaman yang ada yang sesat. Sampai zamannya beliau. Itu mencapai angka ribuan. Kalau enggak 1800, 2800 pemahaman dan firqah. Di masa di masa Al-Barbahari. Bagaimana kiranya di masa antum banyak. Baik. Bobitnya firqah-firqah tadi masih muslim. Masih muslim. Kalau sudah sampai tingkatan kafir, maka bukan masuk dalam 72 sekte yang sesat. Dia di luar firqah tadi dikatakan firqa yang kafir. Nggak dimasukkan barakallahu fikum. Allahu a'lam Kitab yang cukup bagus mengulas panjang lebar tentang hadis ini adalah kitab Al-I'tisam karya Syatibi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Sebutkan contoh-contoh golongan yang di luar siratul mustaqim. Banyak yang dibawakan tadi ikhwan. Contohnya khawarij dengan berbagai macam link-linknya. Entah dikasih nama khawarij, dikasih nama haruriyah, dikasih nama jamaah takfir, dikasih nama jamaatul jihad, dan yang lain-lainnya. Semuanya dikatakan khawarij. Syiah dengan berbagai macam siktinya. ada apa ada Hutha, Jarudiyah, Nusairiyah, Imamiyah, macam-macam. Barakallahu fikum. Jamaah tablik masuk. Di Sultan al masuk. Ikhwanul Muslimin masuk. Hizbut Tahrir pecahan IM masuk. Barakallahu fikum. Yang lain modifikasi, nempel, nempel, nempel, nempel. Ikhwanul Muslimin pecah. Ada Hizbut Tahrir, ada Sururi. Nah, ini IM 1. IM 1. Nah, dari sini yang paling banyak e, membuat fitnah setelah itu dari kalangan sururiyah dengan berbagai macam paham-pahamnya. IM tuh. Nah, dari sururiyah ini para fikum maka berkembang lagi. Ini yang mengembangkan pemahaman sururiyah terutama dalam prinsip muwazanahnya dari kalangan Halabiyah. Ini yang paling besar fitnahnya, fitnahnya adalah Halabi. Halabiyah dibantu sama Ruhailiyah di Indonesia ini ya, ikhwan, yang menjadi corongnya iya, IM3. Eh? Coba diem. IM3. Mau tak kasih yang 4G? Eh? Ada lagi IM4. Eh? Yang eh, mulai merapat merapat ke sana. MLM. eh? IM4. Ini sudah 4G nih ya. eh? Tidak lagi 3G, 4G. Gak mengada-ngada, itu istilah saja supaya antum tahu e, link-linknya. Bagaimana dengan golongan-golongan yang manhatnya salah atau sesat, tapi akidahnya lurus? Saya belum tergambar ya. Manhatnya sesat, akidahnya lurus. Wah, wah, wah, wah umur manhajiyah, perkara-perkara manhajiyah itu sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara pokok-pokok akidah. Paham ya? Walaupun perkara manhajiyah itu umum. Yang namanya manhaj itu metodologi di dalam memahami Islam. Yaitu kembali kepada Al-Quran, Sunnah Rasul yang sahih dengan pemahaman salaf. Itu namanya manhaj. Manhajiyah ini masuk dalam semua sisi-sisi keagamaan kita. Yang paling erat, yang paling kuat kaitannya pokok-pokok akidah. Dalam perkara pokok-pokok akidah ya, Yang disebut dengan usul sunnah atau usulul i'tiqad. Prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah. Ini yang paling pokok erat kaitannya dengan perkara manhajia, Perkara ibadah masuk, akhlak masuk, semuanya masuk. Ibadah dengan manhaj tadi, muamalah dengan manhaj tadi. Sehingga ibadahnya salafiyah, dakwah salafiyah, akhlak salafi, adab salafi, muamalah salafiyah. Dan yang paling erat kaitannya perkara-perkara akidah. Kalau manhatnya sesat, akidahnya bejat. Walaupun tidak semuanya bejat. Mahum? Loh kok diem? Hah? Hah? Loh. Hah ya Baik, orang-orang syiar rafidah. Manhajnya lurus atau menyimpang? Menyimpang. Dari penyimpangan manhaj akan muncul penyimpangan akidah. Sangat erat kaitannya, ikhwan. Ya Mudeng lah. Saya belum tergambar itu ya. Manhatnya sesat, akidahnya kok lurus. Saya belum tergambar ya. Ada, ada yang bisa bikin contoh ya? kan? kok diem? Mungkin dia mengatakan, kitab yang dibahas, sana Ustaz, kitabnya para ulama Ustaz. Mereka juga ngaku, salah sih Ustaz. Kitab sudah dengan pemahaman salah Yang diperlukan bukan pengakuan, pembuktian kenyataan. Hmm? Mereka-mereka hmm? yang mengaku sebagai salafi salafi tadi itu, ya, ikhwan. Itu sedikit demi sedikit rusak prinsip akidahnya. Dengan fitnah yang sekarang muncul ini, bermunculan paham-paham khawarij tengah-tengah mereka. Yakin? Hah? Dikarenakan hanya rusak. Mereka sekarang sudah mulai berani membicarakan keaifan penguasa. Dan mulai berani terang-terangan menghujat pemerintah. Akidah siapa itu? Tapi kan yang lainnya lurus Ustaz. Tadi kan saya katakan tidak harus semuanya bejat. Satu saja rusak, bejat, langsung heng. Terdepak, terdepak dari siratul mustaqim. Anta khariji, yang namanya khawarij. Bukan harus sunnah, bukan salafi. Walaupun cuma satu penyimpangan dalam prinsip-prinsip pokok-pokok akidah langsung dia dikatakan sebagai orang yang menyimpang, dikatakan sebagai orang yang sesat. Tidak harus semuanya, apalagi pecat semuanya. Wah, bisa kafir ya ikhwan. Mau dengar? Ah? Loh kok diem? Nah, jadi repot saya memberikan contoh ini. Dikarenakan kurang pas. Pertanyaan kedua, apakah masuk surga juga Ustaz? Masya Allah. Satu prinsip pentingnya ya, yang harus sampaikan baik-baik. Ini e, dari penjelasannya Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan di dalam risalah e, al apa ya kan beliau kitab al ajwibatul mufidah an as'ilatil manahijil jadidah. Aywa, begitu ya kan. Disebutkan di situ terkait dengan masalah apa ada soal yang, yang ditanyakan sama beliau apakah terkait manhajiah terkait dengan masalah uh, apakah perkara manhaj ada kaitan dengan masalah surga? Beliau mengatakan, iya. Manhaj yang sahih meng, meng, membawa pelakunya pada surga. Manhaj yang rusak, yang fasid membawa pelakunya pada neraka. Wah, itu ya, perkara sangat penting. Antum jangan kayak haula yang mengatakan kamu gak bakal ditanya di kuburan tentang bagaimana hiya uturas, bagaimana roja, hizbi atau bukan hizbi. Gak bakal ditanya di kuburan. La haula wa la quwata illa billah. Ucapan siapa itu? Ucapannya haula. Yang antum katakan, ya pak antum. Ada yang mengatakan, apa namanya, akidahnya lurus Ustaz. Rusak mereka punya manhat. Rusak pula akidahnya. Ucapan semacam ini ditanyakan langsung kepada Syekh Al-Alamah Ubadah Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah ketika beliau datang kemari ke Indonesia ini. Di Yogyakarta. Majelis dengan para itu ada yang menyampaikan soal semacam ini. Alhamdulillah kok saya pas hadir saat itu di depannya beliau dengan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan, Adal kalam la yakuluhu ila mubtadi. Ucapan semacam itu tidak ada yang melafalkannya kecuali seorang mubtadi. Kembali gempar Eh, yang ucapan semacam ini adalah orang-orang yang dulunya sama-sama meniti jalan yang lurus. Pelan-pelan geser, geser, geser. Mudik, ya? jangan paksa saya untuk mengatakan siapa dia. Dia ini yang sekarang berani terang-terangan menghujat presiden kita. Hmm? Terkait dengan kasus yang kemarin. Ketika presiden kita menyatakan bahwa penjelasan pasca 4 Nov dikatakan blunder presiden kita. Pret. Nah, bukan namanya presiden tapi presiden. La haula wala quwata illa billah. Itu sudah lari kepada perkara penyimpangan akidah ya kan. Itu manhajnya khawarij. Itu adalah manhajnya khawarij barakallahu fikum. Hati-hati. Sehingga ya sangat erat, sangat erat kaitannya antara lurusnya manhaj dengan sahihnya sebuah akidah dan semua itu terkait dengan surga dan neraka. Jangan mengentengkan bab masalah ini barakallahu fikum. itu sudah azan kayaknya ya. Mestinya itu azan dulu. Zen baru komat karena sudah melampaui ya sudah. Dihentikan sampai sini aja. Kita azan dan salat isya insyaallah taala. Cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah ya. Nah, cukup untuk sementara ini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Faddalu hafizakumullah.